Pembahasan terakhir kita mempelajari tentang masalah al-ilm. Yang kemarin telah diberi tadi bahwasanya pembahasan ini merupakan pembahasan yang dimasukkan oleh ulama kalam. Yang diketahui pertama kali kemungkinan memasukkannya dalam cabang usul fiqh siapa? Apa Mujahid? Al-Ghazali. Nah, seorang ulama ahli kalam filsafat Tayyib dalam kitabnya Al-Mustasfa menyatakan bahwasanya dia mengeluarkan pembahasan ini kenapa? li'annahu la thiqata bi ahadin bi ilmihi illa biha. Enggak ada kesikohan kepada seorang pemegang ilmunya kecuali kalau sudah mengetahui ilmu kalam. Ini tentunya batin. Ilmu kalam suamilah tidaklah masuk pada suatu cabang kecuali akan merusaknya. Ilmu kalam masuk pada cabang ilmu usul, masuk juga pada cabang ya ilmu mustalah kan masuk maka butuh yang membersihkan cabang-cabang ilmu batin dari ilmu kalam. Juga sebagian masuk dalam permasalahan akidah. Sehingga kalau kita melihat pada syarah akidah bahawiyah butuh seseorang mempelajari sedikit dari pembahasan kalam. apa Karena harus membantah ahlul kalam dalam keyakinan-keyakinan mereka. Dan inilah yang terkadang membuat sulit bagi talibul ilm terutama pemula ya memahami akidah tahawiyah. Tapi mau tidak mau butuh seorang yang ingin terjun ya di medan dakwah terlebih lagi menghadapi syubhat-syubhat ahli filsafat baik untuk mempelajari hal tersebut. Nah, dan kemarin telah kita bahas tentang makna ilmu itu sendiri apa? Wildan. Nah, idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Maksudnya bagaimana? dalam bentuk yang memang dia seperti itu pengetahuan yang pasti Nah, ya pengetahuan terhadap suatu perkara yang sesuai dengan kenyataannya ini lebih mudah. Ya, alamahu alaih yakni pengetahuan yang sesuai dengan kenyataannya. Idrakan jazman dengan pengetahuan yang pasti. Nah, dari pengertian ini kita ketahui bahwasanya ya al-idrak pengetahuan seseorang terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ilmu tadi Kemudian lawan dari ilm apa? rahmat. Jahil Dan jahil terbagi menjadi Dua yaitu Jahil Basir Dan Jahil Murakab Nah yang disebut dengan jahil Basir itu bagaimana Lebih Nah, seorang yang tidak tahu sama sekali, nah, seorang jahil, jahil, ya dan dia memang nggak tahu. Nah, sedangkan jahil murokab apa maknanya? Apa saudara ya yaitu pengetahuan terhadap suatu perkara yang menyelesaikan apa kenyataan yang ada. Yani dia mengaku tahu tapi salah. Nah, hal ini menunjukkan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini namanya jahat merokap. Ya pengetahuan suatu perkara tapi apa pengetahuan yang salah ini maksudnya. Kalau tadi jahat basit memang sama sekali nggak tahu bila ketika ditanya la adrianu nggak tahu. Ini namanya jahat basit. Sadar kalau dirinya tidak tahu. Tapi kalau jahil merokab ini tidak sadar kalau dirinya tidak tahu dan menyangka apa yang diketahui itu ya adalah pengetahuan, tapi ternyata menyelisihi kenyataan. Kemudian ya yang berhubungan dengan indrak juga ketika seseorang ya punya persangkaan, punya sangkaan. Nah, Ketika sangkaan itu kuat dinamakan apa? Apa Muhammad? Don. Kalau sangkaannya lemah, waham. Kalau sama sekali tidak bisa memilih, yakni eh, tidak bisa menentukan yang kuat atau yang lemah. Dinamakan apa? Arif. Dinamakan syak, yakni keraguan-raguan. Baik. Kemudian dalam istilah ini akhwanifillah tentang makna syak ini butuh kita beri batasan bahwasanya syak yang dimaksud adalah syak menurut istilah usuliyin menurut istilah ulama ahli usul. Baik. Berbeda dengan istilah para fuqaha. Ya. Karena Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Majmu' beliau pada kitab Al-Tahara memberikan tanbih tentang hak syak yang diinginkan oleh para fuqaha dalam pembahasan-pembahasan fikih. Kita butuh mengetahui ini sehingga tidak tercampur antara dua istilah. Ya, karena mengetahui suatu istilah kaum alhamdulillah ini penting agar tidak keliru, tidak tercampur aduk dan memahami suatu ilmu. Ya syak dalam istilah para fuqaha sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi fa'lam anna murad al-fuqaha'i bisyakki fil ma'i wal najasati wal hadati was salati was sawmi wal talaqi wal adqi wa ghairiha huwa taraddudun baina wujudi syai' wa adami Ketahuilah bahwasanya syak yang dimaksudkan oleh para fuqaha dalam permasalahan air atau najis atau ada sholat, puasa, tolak yakni perceraian, kemudian ed pembebasan budak dan yang lainnya ketika hal-hal itu disebut syah ya yaitu taraddudun baina wujudi syekh wa adami keraguan-keraguan antara adanya suatu perkara atau tidaknya keraguan tentang ada atau tidaknya suatu perkara. Ini yang dinamakan syak dalam istilah fuqaha. Ya, sawa'un kana tarafani fi taraddud ta'ala. tayyib au ahaduhuma rajihan. Tayyib. Baik itu ya dua sisi yang dia ragu-ragu itu sama, jadi sama sekali nggak bisa menentukan atau salah satunya bisa dia pilih yaitu dia bisa kuatkan ya rojik mana ini tetap dinamakan syak lain baik fahadha maknahu fi istilah fuqaha fi kutubil fiqh ini makna syak pada istilah para fuqaha dalam kitab fikih mereka jadi dalam istilah fuqaha syak itu yang masuk padanya waham dan dhon ini semuanya jadi satu istilah syak Ya, kalau istilah usulin syak itu untuk suatu keadaan yang ihtimalnya kemungkinannya sama dia tidak mampu untuk bisa memilih mana dan tidak mampu menguatkan yang mana ini syak sedangkan istilah fuqaha lebih luas intinya yang nama syak ya yang namanya syak yaitu keraguan-raguan dia tentang adanya suatu perkara atau tidak misalnya seorang ya tidak dinamakan dalam istilah fuqaha syakka ya fil hadas ragu-ragu dalam hadat apakah dia berhadat atau tidak ya dia ragu-ragu maksudnya disebut syak ini ketika dia tidak mampu membedakan ya, nggak ada sama sekali pilihan apakah dia ya hadat atau tidak sih atau dia punya pikiran sesuatu lebih kuat. Ini kayaknya tidak ada. Ya, tapi tidak bisa menentukan ya betul-betul ini hadat atau tidak. Ini namanya syak. Makanya dalam syariat diberi jalan keluar di alam mastaiqam. Hendaknya dia membangun pada apa yang dia yakin padanya. Kalau yakin tadi ya belum hadat ya belum. Demikian pula dalam masalah sholat dan yang lainnya. Ya, jadi ini istilah syak dalam permasalahan fikih. Kemudian kemarin juga kita berikan tanbih tentang makna don Karena don yang dijelaskan di sini menurut istilah usuliyin. Sedangkan dalam istilah syar'i dalam Al-Qur'an makna don itu kembali pada berapa makna? Tambah subhanahu Dua makna yang pertama Hah? Bermakna yakin Itu zon yang dipuji Mamduh Yaitu ilm dan yakin Contohnya Dan Nah dalam Al-Quran Pada surat Al-Baqarah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim yadhunnun ini bukan sekedar ya menyangka dengan persangkaan yang kuat tidak tapi yakin orang-orang yang yakin bahwasanya mereka akan bertemu dengan Rabbnya ini dzon bermakna yakin dalam Al-Qur'an kemudian makna yang kedua yang madmum yang dicela yaitu yang tidak dibangun di atas N sama sekali. Tayyib Malahum bihi min ilm illa tiba'an dham. Mereka tidak memiliki ilmu sedikit pun kecuali mengikuti dam saja. Mengikuti sangkaan ini tanpa ilmu. Tayyib dan inilah yang dicela dalam Al-Quran. Nah, Dan oleh karena itulah pada ayat pada surat Al-Hujurat Allah katakan ya sebagian don saja yang berupa itu. Inna ba'dal dhanni itu. sebenarnya sebagian don itu dosa. Sebagian tidak semua don. Ya, yaitu don apa yang sama sekali tidak dibangun di atas ilmu, tidak dibangun di atas korilah korilah. Tidak dibangun di atas korilah tanda-tanda tanpa ada ilmu sedikit pun. Inilah dan yang dosa. Ya, dan yang masuk dalam kategori dosa ini dalam Al-Quran. Nah, pembahasan hubungan suatu pengetahuan ya dengan perkara-perkara yang diketahui telah kita ketahui terbagi menjadi enam dalam istilah usul ini. Ini pembahasan dalam ikhwanifillah tapi butuh untuk mengetahuinya. Nah, kemudian perkara berikutnya Al-Alama Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala mengatakan Aqsamul ilm Macam-macam ilmu Setelah mengetahui pengertian ilmu, Yang beliau menjelaskan bahwasanya ilmu terbagi menjadi Dua. Qal yaqasimul ilmu ila kismain daruriyyin wa nadhariyyin. Ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu yang daruri dan ilmu nadhari. Apa ilmu daruri? Beliau katakan Faddaruri ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan Ya disebut ilmu dodri yaitu apabila yaitu semua perkara yang pengetahuan terhadap hal yang diilmui tersebut ya adalah sesuatu yang doruri, sesuatu yang tidak akan mungkin seorang pun jahil darinya. Ini maknanya. Mayakunu idrakul ma'lumi fihi doruriyah ya, disebut ilmu daruri yaitu ya ilmu yang pengetahuan terhadap perkara yang diilmui tadi ya suatu hal yang daruri suatu hal yang darurat tidak akan mungkin ada yang jahil ini maksudnya bihaitu yattaru ilaihi min ghairi nadharin wal istidlal kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut di mana ya seseorang ikhwanillah mengetahui hal tersebut tanpa butuh untuk nazar, tidak pula butuh untuk istidlal. Ya ini tidak butuh berpikir-pikir lagi dan tidak butuh meminta dalil. Ini maksudnya. Dan di sini kita berarti mengenal makna nazar ya harus mengenal makna nazar dan makna istidlal. Baik. Ilmu yang daruri sebagaimana dikatakan tadi ilmu yang tidak butuh lagi untuk seseorang meminta dalil ya tidak butuh pula seseorang ya berpikir-pikir tentang hal tersebut. Jadi suatu yang sangat jelas kepada Ini namanya ilmu daruri. Nazar maknanya kalau secara bahasa mengandung adalah roh ya melihat. Tapi yang diinginkan dalam istilah usul yaitu al-fikr fi halil yaitu berpikir tentang perkara yang mau diketahui tersebut perkara yang mau dilihat nah, untuk mengetahui hakikatnya Baik, sebagaimana orang melihat suatu perkara Ikhwanifillah ketika melihat dengan mata Dia tahu hakikatnya Ini nazar Ada pun istidlal yang dari Makna lafaznya istidlal yakni talabul dalil Ini meminta dalil Baik. Jadi ilmu yang dorori yaitu seorang bisa mengilmui perkara tersebut tanpa butuh ya berpikir-pikir tanpa pula butuh meminta dalil tapi secara langsung ya karena hal tersebut sangat jelas ya bisa diketahui oleh semua orang umum mengetahui baik yang berilmu maupun awam. Nah, contohnya kalau ilmi bi anna kulla akbaru min juzi Seperti ilmu bahwasanya al-kull ya keseluruhan itu lebih besar daripada bagian. Ini tidak perlu lagi berpikir-pikir Karena Nama sesuatu yang seluruh menyeluruh ini lebih besar daripada bagian. Ya sepuluh lebih banyak daripada lima. Ini perkara yang doruri Baik, nggak perlu dalil. Apa dalil kalau sepuluh itu lebih banyak daripada lima? Nah ini orang dianggap apa? Miring hal, ya. hal tersebut meminta dalil. Nah, demikian pula ilmu pengetahuan bahwasanya api itu panas. Ya, ini daruri ya kondisinya kan, yang tidak butuh dalil. Nah, sebagaimana disebutkan setelahnya wa anan haratun bahwasanya api itu panas. Semuanya tahu. Wa anna Muhammadar Rasulullah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Ini juga perkara yang daruri. Dari contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala, dengan tiga contoh ini isyarat tentang cara suatu perkara itu ya masuk dalam ilm al-daruri. Bahwasanya suatu perkara itu pengetahuannya merupakan perkara yang daruri itu yang pertama bisa diketahui dengan akal. Dengan akal inilah seorang tahu ya yang namanya banyak eh, satu keseluruhan itu lebih banyak daripada apa? Bagian itu sesuatu dengan akal. sepuluh lebih banyak daripada lima lebih banyak daripada tiga dan seterusnya. Perkara yang kedua bisa diketahui dengan indera yang lima ini. Bisa diketahui dengan dalam istilah mereka adalah al-hawasul khams. Indera yang lima. Dalam istilah kita panca indera. Nah, perkara yang bisa dikenal dengan panca indera ini masuk dalam ilmu daruri. Seperti as-sam'u wal basar, wasyum wal lams wal daw. Ya bisa dengan pendengaran, penglihatan, ya penciuman, ya sentuhan dan rasa. Ya. Sebagai contoh yang disebutkan oleh Syekh pada contoh kedua, api itu panas ini dengan indera apa seorang bisa menyentuh ya merasakan bahwasanya api itu panas nah baik kemudian cara yang ketiga bitawatur ya ilmu yang dihasilkan dari at-tawatur yaitu suatu kabar yang begitu banyak yang mustahil ya terjadinya kebohongan padanya. Nah, inilah yang dicontohkan dengan Muhammad Rasulullah. Khabar-khabar begitu banyak, ya sehingga mustahil terjadi kebohongan padanya sehingga terhasilkan ilmu daruri. Ya ilmu yang pasti yang tidak akan mungkin seorang pun mengingkari dan jahil darinya. Kalau Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jenis ilmu yang kedua wan nadhari ilmu nadhari yaitu ma yahtaju ila nadharin wastidlalin suatu ilmu yang butuh kepada pemikiran dan meminta dalil yakni pencarian terhadap dalil ya, lebih mudah jadi suatu ilmu yang butuh seorang memikir-memikirkan dan mencari dalil. Ini namanya ilmu Kalau Kal diwujud di niat fis salat. Seperti ilmu tentang wajibnya niat di dalam sholat Ini butuh dalil kepada seorang tidak semuanya tahu bahwasanya niat itu wajib di dalam salat. Nah, nah ini butuh jadi Tayyib Ilmu tentang Fatihah itu rukun dalam sholat Ilmu tentang Gerakan-gerakan dalam berwudu dan seterusnya Ini ilmu nazari namanya Tayyib Nah Dua jenis ilmu ini Alhamdulillah Diterangkan oleh Al-Alama Ibn Utsaimin rahimahullah taala faedahnya apa? Dan juga diterangkan pada kitab-kitab usul yang lain. Karena Syekh juga berusaha untuk ya mengabarkan pembahasan-pembahasan usul sesederhana mungkin tapi mencakup. Nah, di antara yang disebutkan oleh para ini ya tentang masalah ilmu yang telah kita lewati termasuk mukadimah dalam ilmu kalam. Beliau terangkan dalam syarah ya tentang faedah mengetahui pembagian ilmu menjadi dua ini ya yaitu bi anna al-ilma ad-daruri la yumkinu inkaru wal ilmu nadhari yumkinu inkar ini faedahnya bahwasanya ilmu daruri itu tidak akan mungkin untuk diingkari tidak mungkin oleh karena itulah para ulama mengatakan siapa saja yang mengingkari suatu perkara yang doruri diketahui oleh manusia, oleh kaum muslimin, maka yang mengingkarinya kafir. Tayyib. Adapun ilmu nazari ini mungkin seorang mengingkarinya. Walihada yahtaju mudda'ihi ila ibbatihi bidalil. Disebutkan dalam hasyiah yang punya nasab yang syarat disebutkan. Walihada yahtaju mudda'ihi ila itsbatihi bidalil. Oleh karena itulah orang yang ya mengaku-ngaku menetapkan ilmu tersebut butuh ya atau dibutuhkan untuk menetapkannya dengan dalil. Baik. Jadi karena ilmu nadori butuh dari butuh pemikiran maka bisa diingkari. Kalau yang menetapkan atau yang menyatakan hal tersebut tidak mampu mendatangkan dalil ya diingkari. Baik. Hatta ila fuqaha rahimahumullah qalu inna ma yu'lamu bil darurati min dinillah inkaruhu kufrun. Ya sampai-sampai para fuqaha rahimahullah mengatakan sebelumnya apa-apa yang diketahui secara doruri dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini pengingkaran terhadapnya kafir, merupakan kekafiran. Ya pengingkaran terhadap suatu hal yang doruri dalam agama. Yang masuk dalam kategori ilmu doruri, ya pengingkaran terhadapnya kafir apabila berhubungan dengan agama tentunya. Ya, berhubungan dengan agama. pun dengan perkara yang kembalinya kepada akal dan seterusnya ya orang akan menganggapnya mungkin apa gila atau pandai. Orang nggak mengakui kalau api panas. Ya, ini nggak dikatakan kafir karena tidak ada hubungannya dengan agama. cuma orang akan mengatakan gila kan mungkin demikian. ini sesuatu yang sangat menyelisihi akal. pun mengingkari perkara yang goruri dalam agama maka yang mengingkari dia kafir. Seperti misalnya mengingkari tentang wajibnya sholat lima waktu. Ini kafir. Kenapa? Karena sholat lima waktu bagi seorang muslim ikhwanifillah ini suatu perkara yang doruri. Wajibnya doruri diketahui ya oleh semua orang berislam. Baik awam ya maupun yang alimnya terlebih lagi. Demikian pula ilmu bahwasanya khamar itu haram maka orang yang menghalalkannya itu kafir. Kemudian zina ya mengetahui bahwasanya zina dalam agama ini haram sehingga yang menghalalkan zina itu kafir. Paham? Ya, ini penghalalan atau pengingkaran terhadap wajibnya sholat Para ulama ijma kalau sampai seorang mengingkari wajibnya sholat ya kafir. Ini ijma tidak ada perselisihan sedikit pun. Kenapa? Karena dia mengingkari suatu perkara yang doruri dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, baik. Ini pembagian ilmu ya menjadi dua yaitu doruri dan nadori yang kaidah pengetahuan terhadap pembagian tersebut telah disebutkan oleh Ibnu Utsaimin dan Nah, kita masuk sedikit pada pembahasan berikutnya. Nah, pala al-kalam. Pembahasan al-kalam. Yang akan dibahas di sini akhwanatillah ya adalah pembahasan lughawi, pembahasan lughah. Disebutkannya permasalahan lughah dalam kitab-kitab usul akhwanatillah untuk menunjukkan bahwasanya pemahaman terhadap cabang ilmu usulul fiqh sangat berkaitan dengan ilmu lughah Arabiyah. Ya. Oleh karena itulah butuh seorang punya dasar-dasar lughah Arabiyah untuk bisa memahami usul fiqh. Ini mesti. Nah, karena memang ilmu usulul fiqh ya terbangun di atas tiga ilmu utama. Yang pertama ilmu lughah Arabiyah. Ya, ini mesti seorang yang mau mempelajari usul fiqh hendaknya mengetahui lughah Arabiyah. Karena nanti akan kita ketahui apa lafaz-lafaz yang menunjukkan makna umum. Ya, ini harus tahu lughah Arabiyah karena di sana dibahas isim mausul dan seterusnya. Nafirah ma'rifah. Baik. Kemudian ya ilmu yang kedua ilmu fikih. Mengetahui fikih, dia harus punya ilmu fikih walaupun dasar. Kalau mempelajari ilmu usul fikih tanpa mengetahui fikih dasar ya bingung karena tidak mampu memberikan contoh-contoh. Ya, sehingga butuh mengetahui fikih secara umum dulu dalam syariat kita. Dalil-dalil secara rinci rincinya karena usul fikih mempelajari dalil secara global. Ya, sehingga butuh dia memiliki dasar, memiliki modal dalil-dalil fikih yang rinci. Permasalahan fikih misalnya ya permasalahan sholat, permasalahan toharoh dan seterusnya. Kemudian ilmu yang ketiga ilmu maqasid syariah. Ilmu yang berhubungan dengan tujuan-tujuan syariat ini. Yang maqasid syariah. Ini butuh diketahui oleh seorang yang mengetahui ilmu usul fiqh. Kenapa harus mengetahui maqasid syariah ikhwanifillah sehingga dia selamat dari penyimpangan. Tidak mengotak-atik dalil. Karena biasanya ya banyak orang yang kalau sudah pandai usul fiqh ikhwanifillah dia akan main-main terhadap dalil. Main-main terhadap kaidah. Ya, ngeyel. Ya, senangnya ngeyel terhadap dalil yang dipaparkan oleh para ulama. Dan kalau seseorang tidak bersih, ya hatinya tidak mengetahui maqasid syariah dengan baik, banyak akan terjatuh dalam penyimpangan. Nah, ini tiga ilmu yang dibutuhkan sehingga seorang bisa kokoh dalam usul fikih, luar Arabiyah, kemudian ilmu fikih dan yang ketiga ilmu maqasid syariah. Nah, di antara yang sekarang akan kita pelajari yaitu yang berhubungan dengan Allah arabiyah dipaparkan oleh Syekh secara ringkas agar kita mengingat mengingat bahwa usul fiqh butuh pemahaman terhadap lughah Arabiyah. Namun titik fokus dalam pembahasan lughah Arabiyah pada usul fiqh ikhwan kembali kepada ma'ani kembali kepada makna nah, kembali kepada makna dari suatu ya kalimat dalam bahasa Arab. Nah, kita pelajari secara ringkas karena telah kita ambil dalam pelajaran nahwu al-kalam. Ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafdul mawdu' li makna. Kalam secara bahasa adalah suatu lafaz yang diletakkan untuk suatu makna. Ini namanya kalam. Ini jelas ya panitia ya sesuatu dinamakan kalam secara bahasa adalah ya lafaz yang diletakkan untuk suatu makna baik itu berupa fiil isim huruf baik itu berupa jumlah mufidah atau jumlah wailu mufidah ini disebut kalam secara bahasa nah adapun secara istilah istilahan al-lafzul mufidu Ya, alat lafzul mufidu, suatu lafaz yang memiliki faedah. Nah, dan kalau kita lewat di dalam jurumiyah pengertian yang lebih ya detail ya bahwasanya kalam ya apa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Nah, yani intinya bahasanya kalam secara istilah yaitu lafaz yang mufid karena pembahasan kita pembahasan Arabiyah, jadi tidak butuh lagi fil wad'i. Ya. Kemudian suatu lafaz tidak dikatakan mufid kalau tidak apa tersusun. Makanya Syekh mencukupkan dengan dua kriteria ini, al-labdul mufid dan perkara-perkara yang lain itu cukup dengan konsekuensinya. Karena kita membahas huruf harfiah berarti bil wad'i tidak perlu disebutkan. Karena yang dimaksud sekarang pembahasan wada' Arabi yang diletakkan berdasarkan ya tata bahasa Arab. Kemudian karena telah dikatakan mufid memberikan faidah, tidak mungkin suatu lafaz memberikan faidah kecuali kalau tersusun. Nah, ini. Jadi al-lafdu al-mufid. Suatu lafaz yang memberikan faedah. Dari kata Allah batakhwanifillah berarti tidak masuk di dalamnya isyarat. Ya isyarat itu tidak masuk dalam kategori kalam. Demikian pula tulisan. Tulisan tidak masuk dalam kategori kalam secara istilah. Walaupun memberikan faedah tapi tidak disebut kalam dalam istilah Misal Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna. Ini jelas, ini merupakan lafaz yang memberikan faedah menerangkan bahwasanya Allah kita adalah Allah dan Muhammad adalah nabi kita. Hal berikutnya wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani au fi'lun wa ismun. Dan minimalnya yang menyusun suatu kalam ikhwanifillah ya adalah dua isim atau fiil dan isim. Jadi penyusun yang paling minim untuk sesuatu disebut kalam ini maksudnya adalah terdiri dari dua isim atau fiil dan isim. Misalul awal contoh untuk yang pertama yang tersusun dari dua isim yaitu Muhammadun Rasulun. Tayyib Muhammadun Rasulun. Dalam cetakan kalian Rasulullah atau Rasulun saja? Hah? Rasulullah. Nah. Berarti sapah dalam cetakan saya. Muhammadun Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini terdiri dari tiga isim kalau demikian ya wanita. Terdiri dari tiga isim kalau Muhammadun Rasulullah. Ya. Mana ini yang roji? Kita akan Bila Abu Subhana? Hah? Saya ingin memberikan contoh kalam yang tersusun dari dua isim ya seperti dalam cetakan saya Muhammadun Rasulun Muhammad itu seorang utusan nah, Adapun kalau ada Allahnya Muhammadun Rasulullah ini terdiri dari tiga isim ya terdiri dari tiga isim jadi ya tidak selamanya jumhur itu benar tapi insya Allah ini ceritakan saya Rajin Muhammadun Rasulun Muhammad itu seorang utusan Karena beliau ingin mencontohkan ya kalam yang terdiri, yang terdiri dari dua isim. Nah, wa ini contoh yang kedua yang bagaimana ini contoh yang kedua maksudnya Abdurrahman? Nah, fi'il plus isim. Ya, istaqama Muhammadun. Istaqama Muhammadun. Taib istaqama fi'il Muhammadun sebagai isimnya. Telah istiqamah si Muhammad. Yani dia menempuh jalan yang lurus. Taib. Ini minimalnya. Jadi minimal kalam itu tersusun dari dua isim. Enggak mungkin satu isim saja disebut kalam apa Kalau seseorang mendapati satu isim, ya mesti di sana ada sesuatu yang mahdur. Misalnya, ya Manil qaim seorang bertanya Siapa orang yang berdiri itu Manil qaim kemudian yang menjawab Muhammadun Muhammadun satu kata saja yang dia lafalkan ini disebut kalam tidak ketika ada orang bertanya manil qaim kemudian orang menjawab Muhammadun paham tidak paham maksudnya apa yang berdiri itu Muhammad ya walaupun satu kata tapi ada sesuatu yang tersirat ekonomi kita Ya, tidak akan mungkin satu kata tok, tapi maksudnya apa?